Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wassalaman tasliman kathira Amma ba'd Alhamdulillah Kembali kita berkumpul di sini Di masjid dari masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini merupakan kenikmatan yang agung bagi kita kenikmatan al-istima' di masjid Allah Subhanahu wa taala dan ini patut dan patut kita syukuri. Kembali kita tidak bosan-bosan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kenikmatan yang telah kita terima ini. Alhamdulillah. Dan kembali pada malam hari ini kami diminta oleh panitia untuk melanjutkan kajian atau muhadharah yang pernah tersampaikan malam sebelumnya terkait dengan prahara Fuyus kejadian-kejadian yang ada di Fuyus yang menjadi sebab dari keluarnya kita tulab tulabul ilm Indonesia dari Fuyus yang berjumlah kurang lebih 200 orang kita pulang semua ke tanah air baiknya dari Nisa maupun dari anak-anaknya juga kita pulang dan sebelum kita lanjutkan <clears throat> tidak lupa karena telah datangnya kami semuanya teman-teman tulabul ilm dari Fuyus yang berjumlah kurang lebih 183 orang yang dibagi dua kloter. Kloter pertama dan kloter kedua, alhamdulillah kemarin kloter kedua telah sampai. Oleh karena itu kami atas nama dari Tulabul Ilm Kuyus mengucapkan jazakumullahu khairan kepada al Asadidah di Jakarta terkhusus dan eh, di asatidah Jakarta dan sekitarnya terkhusus kepada al ustaz Al-Walid Abu Ibrahim Muhammad bin Maraswed Subhanallah yang kita tahu bagaimana sibuknya beliau dalam berdakwah baikkah di Cirebon maupun di luar Cirebon beliau sempatkan menjemput kami di bandara pada waktu kami hadir di bandara Soekarno-Hatta setelah tiba dari perjalanan yang jauh beliau menyambut dengan para asatidah Jakarta bersama dengan Al Ustaz Abdul Malik Tangerang bersama juga dengan Ustaz Abdurrahman Mubarak Syah Abdullah Jakarta dan asatidah yang lainnya dan juga ikhwan-ikhwan Jakarta dan sekitarnya yang banyak sekali membantu kami ketika di Bandara Soekarno-Hatta. Terus terang memang kami waktu itu rombongan besar sehingga kami sangat butuh ta'awun dari ahlul bilad dari pen, dari ikhwan-ikhwan setempat terkait dengan barang kami, kemudian juga uh, kebetulan banyak teman-teman yang juga banyak tidak mengetahui terkait dengan birokrasi dan administrasi bandara. Alhamdulillah, jazakallah khair para tidak di Jakarta dan sekitarnya, terkhusus yang telah kami sebutkan Al Abu Ibrahim Muhammad Umar Sewed yang betul-betul antusias menyambut kami. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. <clears throat> Baik. Kita lanjutkan <clears throat> maudhu kita pada malam hari ini yaitu melanjutkan apa yang telah kami sampaikan pada malam sebelumnya terkait dengan perahu puyus ini. Telah kita jelaskan kemarin terakhir yaitu tentang kejadian beberapa klimaks kejadian. Yang dimaksud klimaks adalah kejadian-kejadian menjadi pusat perhatian. Mau yang sangat monumental pada kejadian saat Qadil Fuyus yaitu terakhir kami ceritakan bagaimana sikap Abdurrahman Al-Adani yang dijuluki oleh Syekh Ubaid Al-Jabari sebagai Al-Mughaffal yang dia tega menurunkan teman-teman kami yang ingin berangkat muhadarahnya Syekh Hani dan juga tega dengan pasukannya memulangkan teman-teman kami yang sudah mendekati nuktoh ega telah kami jelaskan kemarin dan kemudian peristiwa demi peristiwa dan juga tega juga ketika memanggil mencaci maki salah satu ikhwan Yaman yang bertahun bersama kita untuk memudahkan kita berangkat ke muhadharahnya Sehani dipanggil dicaci maki sampai dikatakan Al-Ah Yamani ini itu bernama Al-Ah Jamaluddin Al-Ah Jamaluddin beliau bukan orang sembarangan beliau adalah salah satu dari orang yang berjasa membuka tanah Fuyus yang sekarang ini menjadi seperti luar biasa Madinah. Seperti kota yang tadinya biidznillah tadinya hanya padang pasir. Beliau Al-Ahjamaludin bersama ikhwan-ikhwan yang lainnya kala itu ketika terusirnya Abdurrahman Al-Adani dari Damaj beliau ta'awun bersama bersama ikhwan-ikhwan yang lainnya membantu Abdurrahman Al-Adani untuk membuka markis bahu membahu mereka bersama ikhwan-ikhwan adil dan yang lainnya. Walhamdulillah, baru biidnillah terbukalah dengan sebab Allah Subhanahu dengan sebab dia biidnillah terbuka karena fuyus. Dan sampai pelantun antum ketahui Al-Ahjamaluddin ini punya dua kaplingan di Fuyus dan itu gratis sebagai balas jasa dari panitia kaplingan kepada perjuangan beliau. Dan beliau ini yang ditarik oleh huras oleh pengawal-pengawal pribadi dari Abdurrahman Al-Adani dan dicaci maki. Dan Abdurrahman Al-Adani sekelas ulama sampai mengatakan hal-hal yang tidak patut dikatakan oleh pak ulama. Apa? Ya anta Jamaluddin Atabai tuji katanya. Itu bahasanya orang Aden. Apa makna antum ini preman? Padahal dia hanya mengkoordinir kita untuk memudahkan kita memfasilitasi, memfasilitasi kita untuk nyampe ke muhadharahnya Sehani Lalu dicaci maki. Sampai akhirnya terjadi keributan akhirnya beliau ngalah, keluar. Walhamdulillah bersama ikhwan-ikhwan yang lainnya sampai juga ke muhadarahnya Syekh Ali. Walhamdulillah. Kemudian kejadian demi kejadian, kejadian demi subhanallah sampai pada saatnya yaitu para mustafid yang pernah kami sampaikan kemarin Syekh Abdul Abbas Yasin Al-Adani kemudian juga Syekh Abbas Jauna Syekh Saleh Kentus dan Syekh Abdul Khattab Al-Libi empat orang ini para pengajar-pengajar utama di Fuyus yang majelis yang mereka itu luar biasa sangat kami minati untuk hadir apalagi Syekh Yasin Masya Allah yang tahu tentang ayamul damaj dan kita-kita di sana bagaimana keilmuan Syekh Yasin. Kami berlomba untuk bisa hadir di majelisnya Syekh Yasin. Dan itu diakui juga oleh mereka kekawian Syekh Yasin. Dan empat orang ini juga sejak kejadian ini dan sebelumnya juga banyak memberikan tausiah kepada kita, arahan kepada kita dan kita jelaskan kemarin bagaimana kita selalu merujuk kepada beliau-beliau sebelum kita melangkah. Dan langkah-langkah beliau berempat ini karena dukungan beliau-beliau ini kepada kami al-ghuraba ikhwan-ikhwan tulabul ilm dari Indonesia maupun yang dari negara-negara lain yang bersama kibarul ulama beliau dukung. Akhirnya konsekuensinya beliau berempat mendapatkan dampaknya. Awalnya hanya isyarah, isyarah saja. Ancaman, ancaman dia biasa. Sampai pada suatu saat diutusnya utusan-utusan dari Markis atas nama Abdurrahman al Adini ke rumah-rumah beliau-beliau berempat. Apa maudunya? Mengusir mereka menghentikan empat orang ini dari durus Syekh Yasin dia minta berhenti durusnya sebelumnya beliau pernah mengucapkan kepada kami pada teman-teman baik dari Indonesia maupun di luar Indonesia waktu itu mengatakan kemungkinan kami akan mendapatkan dampaknya nih atas pembelaan kepada kalian dan kami siap menerimanya kalaulah kami nantinya Ya berhentikan durusnya, insya Allah saya pribadi, saya yasin akan membuka durus di rumah. Karena itu amanah bagi saya untuk menyampaikan ilmu. Kalau saya dilarang di masjid, saya akan buka di rumah. Kalau saya disabotase airnya, maka saya akan ambil tangki air untuk mengisi khazan, mengisi tangki air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saya. Kalau sampai listrik saya dimatikan, saya akan pakai lampu lampu apa namanya baterai ya? untuk kemudian bisa menyalakan lampu untuk bisa kalau boleh Semangatnya beliau. Saking beliau bersemangat untuk menyampaikan talabul walaupun ketika dalam tekanan. Senada itu juga Syabas Jona, saya Solo Kentis dan lainnya yang siap menerima konsekuensi itu dan betul. Pada hari itu datang utusan-utusan dari Abdurrahman Al-Adani untuk menghentikan durus mereka. Karena apa? Di saat itulah ketika durus itu beliau banyak menyampaikan nasihat, bimbingan, arahan, membawa fatwa kibar ulama dan lain-lainnya dan ini tidak disukai oleh Abdurrahman Alidi dan bersamanya. Oleh karena itu dihentikan durusnya. Tidak hanya sekedar itu dihentikan durusnya, tapi juga beliau-beliau diminta untuk tidak tinggal lagi di markis. Untuk tidak tinggal di markis. Padahal si Abu Jono punya rumah sendiri di situ. Saya yasin kebetulan alhamdulillah, karena keutamaan beliau yang banyak ada salah satu muslimin memberikan kesempatan untuk beliau tinggal gratis di rumahnya. Kemudian Syekh Soleh masih mengontrak dan Syekh Abdul Abdul Khattab masih juga tinggal di rumahnya, diutus utusannya untuk untuk mengusir, untuk tidak diizinkan tinggal di situ. Kaget kami mendengar berita tersebut. Subhanallah sejauh itu tindakan dari Markis yang dipimpin oleh Abdurrahman Al-Adani Al-Mughaffal kata Syekh Ubaid. Padahal waktu itu sempat kami sendiri teman-teman di Indonesia waktu itu sempat masih ragu apa kami pulang apa tidak pulang waktu itu karena apa teman-teman yang bertahan untuk tidak pulang waktu itu melihat adanya beberapa mustafid ini masih membuka durus sudah saya tidak hadir ke majelis Abdurrahman Ali tapi ketika Syekh Yasin Syekh Soleh terus dalam membuka durus kami hadir tapi ketika beliau-beliau ini sudah dihentikan darasnya apalagi kemudian diusir dari markis ya sudah tidak alasan, tidak ada alasan bagi kami untuk kemudian tetap bertahan di Markis Puyus. Karena sudah tidak ada yang bisa diambil ilmunya. Bagaimana dengan muslim saja yang lainnya? Kebanyakan dari mereka ikut dengan Abdurrahman Al-Adani waktu itu. Dan perlu antum ketahui, mustafid mustafid mengajar pengajar yang ada di Fuyus yang sekarang ini ada yang bersama Abdurrahman Adal ini tidak setingkat dengan empat orang ini. Mereka-mereka kudama. Tiga orang ini itu sudah mengajar sejak adanya Ayamul Damas. Di zamannya Damas masih ada, mereka sudah mengajar. Dan terkenal keilmuannya. <clears throat> Baik. Dan ini mereka terima konsekuensinya. Mereka terima dampaknya. Dengan mereka berpegang dengan fatwa ulama kibar dan membela kami al-ghuraba yang ke dalam keadaan terdolimi dan berusaha juga membela Sehani yang membawa fatwa kibar ulama. Mereka mereka dampaknya. Akhirnya mereka bermusyawarah, bermusyawarah dilihat masalah dan mafsadannya. Alas, berhenti beliau berempat dari durusnya. Padahal itu dulu yang salah satu yang paling kami minati. Kami paling bersemangat untuk hadir. Berhenti. Alas. Kemudian beliau-beliau berempat terus berkoordinasi dengan sehani dan para masyarakat adan yang lainnya bagaimana untuk mencari solusinya. Di akhir-akhir ini Syekh Hasin memutuskan, "Alas, saya akan keluar dari Fuyus. Hari-hari ini saya akan tinggal di Aden di salah satu masjid dan saya akan mengajar di sana." Karena ah, sudah saya tidak diizinkan di sini. Allah saya pergi. Dan senada dengan itu, saya Abdul Khotob saya akan pulang ke Libya. Lebih baik pulang ke Libya daripada harus di sini. Saya Abbas Jono insya Allah juga akan pindah. Kebetulan beliau, subhanallah, saya Abbas Jono, subhanallah. Jazakallahu khairan. Beliau orang yang warak, zuhud. Sampai kata beliau, ya ikhwan saya belum pernah punya rumah. Dari dulu. Padahal para musyrik musyrik masya Allah. Tapi beliau luar biasa. Saya ini belum punya rumah. Baru kali ini saya punya rumah. Walhamdulillah ada fa'ilil khair. Ada orang baik yang membangunkan rumah saya. Dan ini saya tinggal masuk saja ke rumah saya. Subhanallah saya sekarang diusir. Ya ikhwan beri kesempatan saya untuk tinggal menikmati rumah saya satu bulan, dua bulan saja. Mungkin insya Allah nah setelah itu, insya Allah saya akan tinggalkan. Apalagi kalau misalkan ternyata markis baru jadi, insya Allah saya akan keluar. Ma'ruf. Sebagian tidak kita ini belajar dengan Syekh Abbas Jona karena beliau merupakan mustafid sejak dulu di bidang ilmu usul fikih. <clears throat> Kemudian juga di hari-hari itu juga muncul isu yang dihembuskan oleh orang-orang ashab Julkarnain para MLM hembuskan isu bahwa kami bertiga yaitu al Abu Ali Abdul Hakam Pasuruan dan juga al Abu Beda Iqbal Cilacap yang sekarang beliau berdakwah di Ambon mungkin sebagian teman-teman asatidah uh, pengajar di Jember mungkin tahu dengan al Abu Beda Iqbal Cilacap beliau dulu belajar di sini sekarang beliau tinggal di Ambon dan saya sendiri diusukan, diusir dari Markis Buyus. Mereka diusir bertiga ini karena mereka sebagai tiga provokator, pedangkotnya dan lain-lain-lain-lainnya. Sebarkan eh, para MLM ini. Kami jawab, Alhamdulillah. Sampai kami tinggal di Fuyus tidak ada pengusiran kepada kami secara khusus. Kami bertiga tidak ada yang mengusir. Secara khusus kami bertiga tidak dikeluarkan. Walhamdulillah dan itu memang mereka tahu kami tidak mampu mengusir kami. Walhamdulillah. Adapun kami keluar sudah kami jelaskan kemarin bahwa kami keluar dengan fatwa kibarul ulama. Kami sudah tidak ma tidak mau untuk belajar di situ, tidak mau mengambil ilmu lagi di Fuyus. Ada jawabannya. Gimana Ustaz Abdul Hakam masih terjaga? Insya Allah beliau pun nanti kelak di kemudian hari akan pulang. Insya Allah bersama kami. Insya Allah. Inilah MLM. Mencari kesempatan, kesempatan. Ikalah itu. Sama mereka baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Sama. Sama juga dengan ustaznya. Dulu karena persis Lab, Makir. Sama, di Facebook kita menghadapi sama sejenis dengan mereka. Nasihat demi nasihat kadang kami sampaikan kepada mereka mereka ya kami rujuk, kami salah. Zulkarnain ini kadang salah, akui kesalahan, kami mengakui kesalahannya, tapi tapi itulah mereka. Dan mereka betul-betul sangat tidak suka dan benci pada kami-kami yang berpegang pada fatwa ulama kibar. Makanya ketika kami keluar, farhan mereka, senang mereka. Itulah mereka. Sama mereka. Dengan ustadznya sama. Karena didikinnya seperti itu. Mereka. Kemudian klimaks berikutnya adalah di hari-hari terakhir ini Mungkin telah sampai khabar kepada antum tentang keluarnya tahdir Sehani terhadap tujuh eh, tahdir kepada Sehani dari tujuh ulama masyhif Yaman ditandatangani dan lain-lainnya. Mengagetkan kami lagi. Aneh, aneh dan aneh. Karena apa? Hal ini tidak terjadi manakala ketiga ketika adanya fitnah hajuri tidak ada kesepakatan untuk menjarah membantah sepakat ulama yang mana membantah hajuri sepakat tanda tangan dan lain-lainnya yang telah dikeluarkan pada, pada yang diperlakukan pada siani tidak fitnah sebelumnya Abdullah Hasan Maghribi dan lain-lainnya tidak ada tapi ketika Sehani sepakat mereka dan dalam hitungan hari saja keluar tahdir pada si Luar biasa, mengagetkan kami juga. Pada sebelumnya, mungkin 3-4 hari sebelumnya, Abdurrahman Al-Adani masih menyebutkan keutamaan Syekh Hani di majelisnya waktu itu. Adapun Syekh ya Masya Allah, beliau salah satu dari ahlu sunnah, dan memang kita tahu beliau irtibat, ada hubungan dengan para ulama kibar, tapi tapi tapi berapa hari kemudian dia tanda tangan. Dia tanda tangan dalam tujuh ulama kibar itu pada tahkir sahani. Nah, ini bukan mengagetkan kami lagi. Subhanallah. Kemudian sahani, subhanallah kita inlah subhanallah kita mengetahui bagaimana keutamaan beliau di situ di saat-saat menghadapi fitnah. Subhanallah beliau sabar. Tawadhu ya Beliau sabar. Kita serahkannya ulama perkara ini kepada ulama kibar. Tidak berbicara, tidak ada pembelaan. Kita tahu bersama, kita saksikan bagaimana ketika Zulkarnain kita oleh para oleh Syekh Rabi yang disampaikan oleh para asatidah kita. Satu dua hari keluar pembelaan. Surat pembelaan. Beliau tidak. Tunggu. Sampai alhamdulillah di akhir-akhir ini Syekh Rabi dan Syekh Uben membela beliau, ulama kibar yang membelanya. Alhamdulillah sabar beliau. Dan di hari-hari itu juga kala sudah kami semua mayoritas waktu itu tulap Indonesia sudah kemungkinan kebesar ini kita sudah tidak mampu lagi untuk bisa tinggal di Fuyus, tidak ber, tidak bisa bertahan lagi kita ini di sini. Sehingga cari solusi dan setelah kita musyawarah tidak ada jalan keluar yaitu keluar dari Fuyus. Sekarang bagaimana caranya? Kita dijanjikan oleh gubernur yang sudah kami ceritakan kemarin. Kalian keluar sudah dari Fuyus atas atas uh, apa hisab kami, tanggungan kami. Sudah kalian keluar dengan tanggungan kami. Kami tapi kami ragu. Kami ragu. Dan itu juga kami mendapatkan penguat juga dari para mustafid-mustafid ini. Ragu. Kalau yang melakukan deportasi itu pemerintah Yaman yang sebagaimana dijanjikan oleh gubernur. Dari sisi mana ragunya? Yang nampak jelas itu dari sisi pendanaan. Ya kita ketahui bersama bahwa Yaman bukanlah negara kaya. Kami negara guru kami jumlah guru di orang-orang asing selain non Yaman di Fuyus ini kurang lebih mungkin kurang lebih 500 orang dari berbagai negara. Indonesia, Malaysia, Singapura, Libya, Tunisia, Kazakhstan, Aljazair dan lain-lainnya. Ini katanya mau dipulangkan dengan biaya pemerintah Yaman. Yang jadi pertanyaan bagi kami adalah mampukah untuk membiayai kami? Waktu itu kita jasa dengan Syekh Abbas Jona menanyakan hal ini. Betulkah ya Syekh? kemungkinan ini kita akan dideportasi oleh pemerintah Yaman. Ya ahli katanya Abbas Jaula. Anak ini tentara. Anak ini tiap bulan mengambil mengambil gaji dari uh, pemerintah. Antum tahu di tokohnya anak ini kartunya anak untuk mengambil gaji itu selipnya ini dari anak men menjabat tentara sampai sekarang tidak berubah-ubah tidak pernah diganti. Sampai sekarang. Artinya apa? Untuk mengganti kartu saya saja ini tidak mampu. Apalagi untuk memberangkatkan kalian dengan biaya yang tidak terkira. Dan nasihat-nasihat yang lain akhirnya kebetulan waktu itu juga ada informasi tersampaikan kepada kami walhamdulillah pihak KBRI Kedutaan Besar Republik Indonesia membuka evakuasi bagi warga negaranya yang berada di Yaman untuk pulang ke negerinya ke tanah air. Gratis. Alas kata orang Yaman, gratis. Ajaran. Coba kemudian pada waktu itu kami mencoba menjajaki, mencari informasi bagaimana kalau kami pulang melalui pemerintah resmi kami, pemerintah Indonesia. Teman-teman yang alhamdulillah diberikan keluasan rezeki, oh, langsung sudah pulang dengan biaya sendiri. Mereka beli tiket, urus-urus audah, ah, berangkat bersama keluarganya. Pulang bersama keluarganya. Dan yang bujangan ketika punya keluasan, pulang sudah sendiri-sendiri. Tapi sebagian kami kebetulan terbatas dananya. Jangankan untuk tiket pesawat, untuk bisa mempertahankan hidup sehari-hari saja di Fuyus sudah walhamdulillah Apalagi untuk membeli tiket pesawat. Besar. Tiket bis saja kadang-kadang kami tidak bisa membelinya. Perjalanan Aden Son'a terbatas. Oleh karena itu kami dicarikan solusi bagaimana bermusyawarah mencari koordinasi dengan pihak KBRI dan Alhamdulillah kami ucapkan di mimbar ini kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kedutaan besar Republik Indonesia di Son'ah yang betul luar biasa beliau-beliau dalam memperhatikan keselamatan kami. Begitu mendengar pengajuan dan laporan resmi dari kami bahwa kami mau keluar dengan melalui evakuasi datang utusan dari KBRI. Di kami di Aden melihat situasi bagaimana dan akhirnya berkesimpulan ya sudah kalian pulang dengan tanggungan kami. Alhamdulillah dimudahkan semua urusan kami. Dan kami tentunya lebih percaya kepada pemerintah kami Indonesia. Di samping memang waktu itu pemerintah Indonesia dalam hal ini KBRI sudah meminta memohon kepada warga negara Indonesia saat itu yang ada di Yaman sudah kondisi keamanan Yaman secara umum masih belum kondusif. Kalian pulang. Dan kebetulan kami mau pulang, alhamdulillah ketemu. Dimudahkan kami semua urusannya. Alhamdulillah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pada saat itu mendekati penutupan. Penutupan ditutupnya pendaftaran pihak-pihak yang mau evakuasi. Tapi alhamdulillah kerjasama yang baik dan kemudian luar biasa menjalankan pihak KBRI menjalankan kewajibannya. Semuanya dimudahkan. Teman-teman yang punya masalah administrasi paspor, visa dan lain-lainnya dimudahkan. Teman-teman yang nggak punya uang untuk membayar goromah denda dimudahkan. Sampai karena alhamdulillah biaya tiket pun mungkin bermiliar-miliar. Pemerintah Indonesia mengeluarkan mengeluarkan biaya untuk kami sampai untuk sampai ke Indonesia. atau bisa hitung 183 jiwa. Satu orang satu orang tiketnya perjalanan kurang lebih dari Aden sampai Jakarta memakan memakan tiket mungkin kurang lebih sekitar 900 dolar. Sekitar 11 atau 12 juta satu orang. Ditambah kalikan 183. Dikalikan lagi kami datang sampai Jakarta dikasih tiket gratis tiket pesawat untuk sampai ke bandara terdekat dari rumah kami. Gratis. Alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih kepada pihak <clears throat> KBRI yang telah memudahkan dalam prosesi eh, evakuasi kami ini. Alhamdulillah dengan aman. Walhamdulillah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala pilihan kami tepat untuk mencari teknis kepulangan kami ke Indonesia. Ketika akhir-akhir kami sudah melalui ingin melalui apa, apa ingin pulang ke Indonesia di saat-saat ini di saat-saat itu, pengajian saat-saat itu, para ashab Zulkarnain yang ada di Fuyus berlomba-lomba meminta syafaat untuk tetap tinggal di Fuyus. Mereka ini mencari kesempatan. Ha, ini ashab Lukman sudah mau pulang. Saatnya kami untuk meminta syafaat kepada Abdurrahman Al-Dani berlomba-lomba mereka datang. Ya begitulah Abdurrahman Al-Dani. Sebagaimana petul dikatakan oleh Syekh Ubaid, amruhum mudbarib goncang perkaranya ini. Kadang begini, kadang itu, kadang ini. Ketika menghadapi kami keras, tapi menghadapi asal juga lain lembut. Dan imtihan maksudnya, imtihan-imtihan itu ada. Ada beberapa teman kami masuk, ya waktu itu masih goncang. Masuk ke Abdurrahman Aladi minta, gimana nih, apakah mungkin kami minta syafaat? Ditanya, Anta ashabul lukman wala ashabul jurkarnain? Hmm, ditanya. Ada saksinya kami teman dari salah satu seorang Sulawesi, muridnya Ustaz uh, Muhammad Sarbini. Ditanya, "Anda ma ashabul Dzulkarnain wala ashabul lukman, Gitu kan. Sudah ada imtihan. Artinya apa? Kalau ashabul lukman, kelas, pergi. Kalau Dzulkarnain tetap. Dan itu terbukti. Makanya kami-kami ini yang bersama ulama kibar tetap ulang kami semua mayoritasnya tinggal beberapa saja dan itu azur mereka adapun mereka tetap di sana tinggal tetap tinggal mereka di sana tersisa mereka di sana hmm. itulah mereka mencari kesempatan sekarang mereka mempunyai bapak angkat di sana hmm. para MLM ini senang kami berangkat pulang senang last tidak ada lagi yang bisa menahan subhat-subhat mereka. Hmm. Itulah klimaksnya. Kejadian-kejadian yang menarik perhatian di akhir-akhir ini. Dan kemudian juga akan kami sampaikan tentang keganjilan. Beberapa keganjilan yang ada terkait dengan prahara fuyus ini. Yang pertama, tentang instruksi perintah kami ditarhil, dideportasi. Tidak jelas. Tidak jelas. Ketika disampaikan oleh Abdurrahman Adini bahwa kami dideportasi atas perintah uh, waktu itu dikatakan Rais Jumhuri, Presiden. Dikatakan oleh sebagian pihak lagi kalian dikeluarkan atas perintah aman kaumi kalian diperintah dikeluarkan atas uh, perintah jihadul ulia dan lain-lainnya. Gak jelas. Siapa yang mau mengeluarkan kami dari pemerintah ini? Sangat tidak jelas. Sehingga beberapa teman kami, salah satunya meminta mana suratnya, IJF, eh, kalau kami dikeluarkan, tidak bisa mengeluarkan suratnya, surat resminya. Ditanya pada orang-orang dekatnya, mana surat resminya? Betulkah ada surat perintah? tentang deportasi kami ini? Ada, ada. Betul ada. Baik kalau gitu, coba fotokopi. Tempelkan di masjid, di pengumuman masjid itu. Biar kami tahu memang kami dikeluarkan secara resmi. Hingga saat ini tidak mampu mereka mengeluarkan. Artinya apa? Ini konspirasi yang mereka lakukan. Terserah terselubung. Dan sampai saat ini pun tidak ada satupun dari kami yang dideportasi atas biaya mereka. Tidak ada satupun. Kali kami dari pemerintah Indonesia, dari Tulab Indonesia pulang atas uh, tanggungan dari pemerintah Indonesia. Teman-teman yang ada di luar Indonesia seperti Kazakhstan, Tunisia, Libya dengan biaya sendiri. Tidak ada satu pun yang dibiaya atas pemerintah Yaman. Kacau birokrasinya. Ini merupakan konspirasi. Lepas dari konspirasi ini, yang penting kami sudah tidak ingin tinggal di Fuyus, kami ingin pulang ke Indonesia. Alhamdulillah, Allah mudahkan. Dan waktu itu juga, alhamdulillah, pembelaan dari pihak Masyah Yaman, maksud Masyah Yaman adalah maksud kami Masyah Aden, yaitu Syekh Yasin, Syekh Hani, dan Syekh Nasir Jadi dan yang lain-lainnya. Para musabit musabit kibar ini yang membela kami mendatangi salah satu adik dari presiden konfirmasi apakah memang benar adanya surat deportasi secara resmi yang mengeluarkan orang-orang asing dari Buyus. Waktu itu yang didatangi adalah uh, eh, Nasr Mansur di Aden. Ditanya, tidak. Tidak ada. Tidak ada surat resmi. Dia ini pejabat tinggi, salah satu pejabat tinggi. Dengan tidak ada. Ini katanya katanya Nasir Mansur, ini tidak lain keluarnya perintahnya dari gubernur dan dari Abdurrahman Al-Adani. Perintah ini. Perintah dari mereka itu. Tidak ada kami Tentunya kalau itu merupakan perintah resmi dari presiden, ini akan berlaku nasional. Tidak hanya di Fuyus. Berlaku nasional. Semua orang asing akan dipulangkan. Agromut, di Mukala, di mana-mana akan dikeluarkan semuanya. Tapi yang ajaib dari ajaib-ajaib ke dunia sekarang ini terjadi hanya di Fuyus. Ajaib. Sempat guruan ya, kami dengan para musafir, kok bisa begini? Apa kata, anta fil Yaman. Antum di Yaman ini. Semuanya bisa terjadi. Anta fil Yaman ya. Nah bilang kalau kami di Indonesia birokrasi jelas, administrasi jelas. Sebagaimana dikatakan Kabirik waktu saya ucapkan kemarin bahwa kalau memang ada tarhil deportasi secara resmi dari pemerintah pusat, maka kedutaan besar Republik Indonesia adalah salah satu pihak yang pertama mendapatkan informasi tersebut. Tapi saat ini sampai saat ini tidak ada. Ini yang lucu. <clears throat> keganjilan yang paling menonjol dengan kodiah ini. <clears throat> Kemudian berikutnya adalah yang menunjukkan kejadian memang ini sebuah sebuah konspirasi. Ada teman kami bernama Abdul Al-Ah Abdul Salam Al-Jazairi. Beliau seorang orang al Aljazair beliau orangnya pendiam dan sering waktu itu kita tahu dia ini sering konsultasi dengan Abdurrahman Al-Adani. Masuk konsultasi. Oh ya, kita lihat orangnya baik-baik. Tapi ketika kejadian ini meledak, waktu itu teman-teman Maghribi berkumpul di rumahnya Syekh Abdul Khattab Alibi. Orang-orang Maroko, Ikhwan Aljazair, Ikhwan Libya, dan yang sekitarnya berkumpul meminta jihad dari Syekh Abdul Khattab Al-Libi. Dan Abdul Salam Al-Jazair ini termasuk di dalamnya. Dan ketika itu yang sungguh mengagetkan hadirin di situ, dia bersaksi atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwa sebelum kejadian ini dia dipanggil oleh Abdurrahman Al-Adani untuk apa? Untuk diminta ta'awunnya bagaimana caranya mengeluarkan orang-orang asing yang ada di sini. Bagaimana? Kamu bisa tahu caranya? Kalau bisa tahu dan bertahun dengan kami, akan kami kasih 10 ribu real Yaman. Kurang lebih 500 ribu. Tiap bulannya. Rupiah. Tiap bulannya. 5, 10 ribu real Yaman sekitar 500 ribu rupiah. Tiap bulannya. Digaji. Dia bersaksi atas nama Allah Subhanahu wa taala Kaget yang ini menunjukkan keganjilan berikutnya bahwa ini adalah sebuah konspirasi yang memang sudah direncanakan untuk mengusir kita orang-orang yang bersama ulama kibar dari berbagai negara, tidak hanya Indonesia. <clears throat> Dan berikutnya kala itu juga ketika sudah mulai muncul kodiah ini yang mengagetkan kami di Fuyus di masjid utamanya datang dai-dai yang mendukung Muhammad Al-Imam datang yang mendukung Al Abdul Aziz Al-Burai datang ke pondok kami, ke markis kami, mengadakan muhadarah, muhadarah tiap hari yang ini merupakan pemandangan aneh dan menakjubkan di Fuyus. Yang biasa mereka hadir mungkin dua bulan sekali ziarah, tiga bulan sekali ziarah. Ini datang hampir tiap hari. Sampai teman-teman, aduh kalau bisa tutup kuping, tutup kuping teman-teman itu. Syubhat yang dilemparkan oleh mereka. Sebagian teman-teman kami yang nggak tahan akhirnya keluar mencari masjid lain di pinggiran perumahan Fuyus. Sebagian lagi terkhusus kami keluarga sudah tidak hadir di majelis itu. Duduk kami di rumah-rumah. Sebagian yang sudah aduh yang tidak mungkin tidak siap menerima konsekuensinya duduk di majelis itu sambil mendengarkan earphone, membaca kitab yang lain untuk tidak mengalihkan perhatian syubhat demi syubhat disampaikan. Tiap hari dari dai-dai yang mendukung Muhammad Al-Imam, mendukung Abdul Aziz al Buroi dan para mustabid-mustabid yang mendukung Abdurrahman al tiap hari terus tidak tahan Tidak tahan dengan kondisi seperti itu. Ganjil bagi kami. Ada apa? Yang sebelumnya tidak tidak ada pemandangan seperti ini. Tapi sekarang ada. Didukung Abdurrahman al Adini oleh mereka-mereka. Sudah kami tidak kuat. Sebi subhat demi subhat. Banyak mungkin sebagian dari teman-teman kami di sini ya, ada Al-Ahabdul Jabbar, Al-Arizki dan lainnya yang bersama kami biasanya kalau di Masjid Blok 3 ya. Beliau menyaksikan bersama adalah uh, eh, dari Ambon siapa namanya? Rizki dan lain-lain yang bersama kami. Itu saksinya. Kami sudah kalau sudah mendekati ketika ada ini sudah lari ke masjid blok 3, masjid blok 10, ada kumpul di tempat rumah-rumah kami. Karena nggak tahan mendengarkan subhat-subhatnya mereka. <clears throat> Itu. Dan yang ganjil lagi adalah tentang fenomena perintah instruksi dari Nuhtoh di apa namanya perbatasan itu ketika ada ikhwan ditangkap ikhwan Abu Bakar Abu Bakar referensi ini dengan orang Kazakhstan dan beberapa teman kami dari Tunisia ditangkap alhamdulillah bagaimana Allah lihat bagaimana kesungguhan Cehani dan beberapa musafid-musafid kibar lainnya ketika mereka-mereka di penjara yang memperhatikan tuh Cehani dan yang lainnya Bagaimana caranya mengeluarkan? Bagaimana caranya kemudian memperhatikan keluarganya? Bagaimana agar keselamatan mereka terjaga? Abdurrahman al tenang dengan para pasukannya. Mereka yang berbuat. Ketika ditanya proses mengeluarkan dosa siapa atas siapa perintah ini? Itu atas perintah Abdurrahman al dan dalam hal ini pengawal pribadinya yaitu Soleh Sulaimani yang menyatakan bahwa orang-orang ini bermasalah di Fuyus sehingga harus dipenjara. Alhamdulillah dari teman-teman kami di Indonesia Alhamdulillah selamat Alhamdulillah <clears throat> Dan ketika lewat pun Ketika Toh, Ada perintah ini Dari Abdurrahman Adani Dengan Soleh Sulaiman ini Untuk tidak meloloskan Al Guroba Untuk datang aku untuk lewat ke Fuyus eh, Untuk lewat ke Nuhtoh Jadi datangnya perintah itu bukan dari Pemerintah eh, Datangnya perintah dari Fuyus Ganjil Ganjil bagi kami <clears throat> Itulah beberapa keganjilan yang ada. Yang membuat kami heran. Yang kami pada kesimpulan ini adalah sebuah konspirasi. Yang dilakukan kepada kami. Dan berikutnya adalah ketika itu di memang di hari-hari terakhir saat kami sudah memang apa namanya tidak tidak duduk lagi dars dengan Abdurrahman Al-Adani dan para musafir-musafir yang bersama dia kami sering jalsa dengan si Abes Jona dan lain-lainnya duduk kami dan kami minta nasihat kepada beliau dan salah satu nasihatnya beliau menceritakan terkhusus si Abes Jona waktu itu menceritakan ya akhi ya ikhwan fitnah yang ada di Fuyus ini mirip sekali dengan apa yang terjadi ketika fitnah hajuri ada beberapa kemiripan Kami ceritakan dari berbagai sumber, beberapa dan kesimpulan yang telah saya jelaskan. Mirip dengan fitnah hajuri ya ikhwan. Fitnah hajuri di zaman Damaj itu marahil, bertingkat sampai terjadi sampai mungkin kisaran waktu tujuh tahun. Tapi di Fuyus satu bulan saja meledak. Hajuri di zamannya Hajuri ketika itu untuk bisa mempertahankan kekuasaannya Hajuri mengeluarkan para masyaikh atau para mustafid kibar yang setingkat dengan ilmunya, ilmunya setingkat dengan dia atau kadang lebih tinggi, ya termasuk Abdurrahman Al-Adani waktu itu memang dianggap setingkat sama Yahya Al-Hajuri dikeluarkan. Dikeluarkan dan dikeluarkan. Saya Yasin juga termasuk yang jadi korban, dikeluarkan oleh Yahya Al-Hajuri Semuanya menjadi saksi bagaimana pengusiran-pengusiran yang dilakukan oleh Yahya Al-Hajuri dan sama di Fuyus dilakukan oleh Abdurrahman Dhani ketika mengusir siapa? Saya Yasin dan yang bersamanya diusir diusir itu juga ini salah satu kemiripan kemudian kemiripan berikutnya adalah di zaman fitnah hajuri berusaha untuk mengeluarkan al-ghuraba yang persim yang berlawanan dengan dia sama juga di Fuyus juga dikeluarkan guroba yang bersama fat yang bersama kibar ulama dikeluarkan dikeluarkan mirip berikutnya penekanan-penekanan yang dilakukan waktu itu yang berlawanan dengan hajuri di zaman hajuri oleh hurus-hurusnya pengawal-pengawal pribadinya sama juga kami pun waktu itu mendapatkan tekanan-tekanan dari huruf-huruf yang Abdurrahman al nih. Kemiripan berikutnya. Hajuri waktu itu meminta pemerintah, pemerintah Yaman untuk menghambat beberapa eh, kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada warga negara asing yang berlawanan dengan Hajuri. Bagaimana ketika itu ada salah satu Ikhwan Abdurrahman al mendapat, mau mendapatkan jinsiah, mendapatkan warga negara Yaman telepon sama Hajuri untuk tidak dikasih jinsiah kebangsaan Yaman meminta bantuan pemerintah dan yang lainnya. Ini pun difitnah Abdurrahman Al-Adeni dia meminta bantuan Hafid, gubernur dan yang bersamanya untuk menekan kita. Untuk menekan kita. Itu pun dirasakan oleh para mustafid itu juga mirip di zaman Hajuri lagi. Dan juga ketika itu Syekh Abbas Jona mengingatkan pada kita, zaman hajuri, hajuri itu bergaulnya orang sekelilingnya bukan orang-orang berilmu. Bukan orang-orang berilmu. Orang sufaha, orang-orang dungu. Yang diajak musyawarah sama hajuri. Sama zaman di, di, di yang terjadi di, pada Abdurrahman Aladin ini pun begitu. Orang-orang sekitarnya lah orang-orang yang tidak belajar dan kami saksikan Abdul Hadi, Yafi'i dan yang lainnya orang-orang yang tidak belajar dalam durus khas tidak tampak. Ini orang-orang sekitarnya. Makanya ketika waktu itu Syekh Juan mengatakan, "Ya kawan, ini merupakan sunnahnya salaf sejak dahulu. Kalau ahlul batil, ahlul bid'ah tidak bisa menekan tidak bisa mempersempit dan tidak bisa mengalahkan ahlu sunnah, tidak bisa mengalahkan ahlul hak, maka mereka minta bantuan kepada pemerintah dan orang-orang dungu untuk menekan kita. Dan itu kami rasakan. Kami rasakan. Baik, mungkin uh, <clears throat> eh, majelis kita <clears throat> Kita akhiri di sini. Kebetulan waktu Isya sudah datang dan juga waktu sudah larut malam. Majelis yang kedua ini merupakan mungkin majelis akhir dari penjelasan terkait dengan prahara puyus. Saya atas nama pribadi dan teman-teman di Tulafius meminta maaf. Barangkali ada hal-hal yang tidak berkenan ketika kami di Fuyus maupun sampai sekarang kami mohon maaf dan barangkali ada penyampaian yang salah dan tidak berkenan saya atas nama pribadi meminta maaf dan saya bertaubat dan rujuk kepada Al-Haq kalau memang itu ada kesalahan dan kalau memang perlu ada nasihat kepada kami pintu nasihat terbuka kepada kami Baik, <clears throat> eh, jazakallahu Subhanallah.